Surah Al-Alaq Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila dia melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhan mula tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta.